Masih kita berbicara tentang sedekah. Bahwa ada sedekah yang bisa dilakukan oleh fuqara, oleh orang-orang miskin yang tidak punya harta. Disebutkan beberapa sedekah. Ada dua jenis, mudah-mudahan masih ingat. Ada yang manfaatnya yata'adda ila ghairih, ada yang manfaatnya linafsi dua-duanya sedekah. Adapun yang linafsi yang untuk dirinya adalah tasbihah wa takbirah wa tahlil itu semua sedekah. Takbir sedekah. Tasbih sedekah. Semua zikir sedekah. Liman linafsi. Baik. Adapun yang kedua yang yata'adda ila ghairihi yaitu seperti seorang yang membantu saudaranya mengangkatkan barangnya itu juga sedekah termasuk yang paling tinggi adalah menasehati memberikan ilmu itu juga sedekah sampai pada akhir hadis Nabi menyatakan wa fi budhi ahadikum sedekah dan pada kemaluan kalian juga ada sedekah masuk yang mana ini yang yang nafsihi atau ya ta'adda li ghairihi? Dua-duanya. Hah? untuk dirinya atau sedekah untuk orang lain? Enam. Wallahu taala alam bahwasanya yang namanya sedekah adalah memberikan nafa kepada selainnya. Sehingga sering disebutkan nafkah lahir dan nafkah batin oleh para ustaz-ustaz ketika khutbah nikah. Apa itu nafkah lahirnya? Ya tentunya uang belanja. Nafkah batinnya adalah didatangi. Karena tanpa itu tidak ada makna dari pernikahan. Barakallahu fiikum. Disebutkan di sini wa zahiru hadzal siyaq yaqtadi annahu yu'jar ala jina'ihi. Dari siap ucapan Nabi tadi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwa dia mendapatkan pahala karena menjimai istrinya. Biniyati talabil walad. Apalagi dengan niat talabil walad. Mengharapkan anak. Berarti menjalankan apa yang disunahkan oleh Nabi. Dan yang dibanggakan oleh Nabi. Fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku akan bangga dengan banyaknya jumlah umatku. Makanya menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk mengharapkan keturunan yang banyak. Yatarattabu ajr ala tarbiyatihi wa ta'dibihi fi hayatihi. Dan konsekuensinya kalau dia punya anak akan ada pahala berikutnya. Apa itu? Tarbiyati. Mendidik anak tersebut. Wa ta'dibihi. Mendidik uh, afwan yang tadi memelihara, tarbiyatihi, memeliharanya wa ta'dibihi mendidiknya fi hayatihi dalam hidupnya wa yatasibuhu 'inda mautihi dan mengharapkan pahalanya ketika matinya wa amma idza lam yanwi syai'an biqada'i syahwatihi adapun kalau tidak ada niat sedikit pun dalam memuaskan syahwatnya fahadha qad tanaza'an nas di sini manusia berselisih apakah dia dapat pahala atau tidak. Fi dukhulihi fi hadzal hadis, apakah masuk dalam hadis atau tidak. Allah tentunya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kalau dia memiliki niat pengen mendapatkan keturunan, pengen mendidik anak menjadi anak yang saleh, sebagaimana harapan-harapan para anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun Nabi Zakaria, ataupun yang lainnya, maka itu dapat pahala. Ya Allah, aku berharap dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Atau ucapan Allahumma la, ta, la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan jadikan aku sendiri. Aku ingin keturunan. Sesungguhnya engkau sebaik-baik yang mewarisi. Atau ucapan Nabi Zakaria yang mengatakan, Ya Allah, qad Qad ra'su syaiba. Sudah memutih kepalaku. Tetapi walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak putus asa untuk terus meminta kepadamu. Ini durian tanpa ibah, Turunan yang baik. Ini niat sehingga jimatnya menjadi pahala, menjadi ibadah. Taib, kalaupun seperti mana yang pertama yang sudah lewat, bahwa dia memberikan sedekah kepada istrinya itu juga pahala kalau niatnya menggembirakan mereka, menghibur mereka. Ini juga termasuk niat yang baik. Wa innamal a'malu niat. Tetapi kalau dia tanpa niat apa-apa, hanya sekedar seperti Rasulullah salam ya, karena syahwatnya sedang memuncak kemudian dilampiaskan selesai. Ya. Tidak berpikir apapun. La laha tidak untuk istrinya, tidak pula untuk turunannya. Maka disinilah berselisih manusia. Apakah termasuk yang Nabi katakan inna fi bud'i'atikum sadaqah atau tidak? Waqad sahal hadis bi anna nafaqat ar-rajul ala ahlihi sadaqah. Dan hadis ini pula telah sahih menunjukkan bahwa menafkahi atau seseorang menafkahi ahlihi nafkatur rajul, nafkahnya seseorang ala ahlihi terhadap keluarganya adalah sedekah. Bahkan disebutkan hatta luqma taj'aluha fi fimra'atik bahkan satu suap makanan yang kau letakkan di mulut istrimu Allah catat sebagai sedekah. Di antaranya disebutkan fi sahihain dari Abi Mas'udin Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu Al-Ansari dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum. rajuli ala ahlihi sadaqah. Nafkahnya seorang laki-laki kepada keluarganya itu adalah sedekah. Wa fi riwayat Muslim dan riwayat Muslim disebutkan wa huwa yahtasibuha kalau dia berharap pahala. Ketika memberikannya berharap pahala. Wa fil lafdzinil Bukhari disebutkan dalam lafaz Bukhari, "Idza anfaqar rajul ala ahlihi wa huwa yahtasibuha fa huwa lahu sadaqah." Jika seorang berinfak kepada keluarganya, yahtasibuha mengharapkan hisab, mengharapkan pahala, fa huwa lahu sadaqah. Kayak kajian di kebun, Masya Allah. <laughs> على أنه إنما يؤجر فيها fiha احتسبها عند الله Dari hadis ini yang disebutkan dalam Bukhari bahwasanya dia innama yu'jar hanya saja mendapatkan pahala idah tasabaha kalau dengan niat mendapatkan pahala dari Allah dengan niat hisab indallah. Kama fi hadis Sa'ad bin Abi Waqqas sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi SAW. Qal innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau lan tunfiqa nafaqatan, tidak menginfakkan sedikit nafkah pun yang kau harapkan dengannya wajah Allah kecuali akan diberi pahala. Hatta luqmah tarfa'uha fi fimra'atik. Bahkan satu suap pun yang kau letakkan di mulut istrimu fi di sini bukan di tapi fam fi ya. fi fimra'atik karena fam kadang-kadang tanpa mim fa fu fi tergantung i'rabnya karena dia min, al min asma'il khamsah yang marfu'nya dengan waw mansubnya dengan alif dan majrunya dengan ya kalau dia marfu fu kalau dia mansub fa. Kalau dia majrur ini fi. Jadi bukan maknanya di. Fi fimra'atik. Atau di sini ila fimra'atik. Ke mulut istrimu. Itu sadaqah. Baik. Apa yang sedang dibahas oleh Ibn Rajab al rahimahullah? Lihat kalimat syaratnya. Hadis yang pertama, wa huwa yahtasibuha. Dia mengharapkan hisab. Hadis yang kedua, Sa'ad bin Waqqas disebutkan tabtaghi biha wajh Allah, mengharapkan wajah Allah. Berarti harus diiringi niat. Yang pertama sedekah diiringi niat, yaitu ihtisab, mengharapkan hisab. Yang kedua sedekah pada istrinya, ini nafkah diiringi tabtaghi biha wajh Allah, mengharapkan wajah Allah. Berarti tetap diiringi niat innamal a'malu binniyat. Maka kembali kepada permasalahan tadi. Sepertinya beliau Allahu taala merajihkan kalau jimaknya hanya sekedar melampiaskan syahwatnya, tidak ada niat, ya tidak mendapatkan apa-apa. Hanya mendapatkan kepuasan titik. Tetapi kalau dia niatkan dan dia mengucapkan paling tidak Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan marazaktana. Doanya sudah pahala. Belum lagi niatnya. Maka akan menjadi sedekah yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim. An Thauban an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dananir dinarun yanfaquhu ar-rajul aw yunfiquhu ar-rajul ala 'iyalihi. sebaik-baik dinar dananir jamaknya dinar Dananir bentuk jamak dari dinar. Afdalud dananir sebaik-baik dinar adalah dinar satu dinar yang yunfiqhu rajul ala iyalih yang diinfakkan oleh seseorang pada keluarganya nafkah lahir wa dinarun yunfiqhu ala farasin fi sabilillah fi sabilillah yang kedua dinar yang diinfakkan untuk kudanya yang dipakai perjuangan fi sabilillah dipakai jihad. <coughs> Wadinarun dinarun yunfiqhu rajul ala ashabihi fisabilillah dan dinar yang dipakai untuk memberikan nafkah bagi mereka yang berangkat jihad fisabilillah. Ala ashabihi atau sahabat-sahabatnya fisabilillah. Dan Syekh Ibn Utsaimin menyatakan termasuk fisabilillah adalah fi talabil ilmi. Membantu sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya untuk mencari ilmu. Qala Abu Qilabah 'inda riwayat hadzal hadis berkata Abu Qilabah ketika meriwayatkan hadis ini qala bada'a bil iyal. Nabi memulainya dengan iyal, dengan keluarga. Wa rajulin a'zamu ajran min rajulin yunfiqu ala iyalihi lahu sighar yu'iffuhumullah bihi wa yaghnihumullah bihi. Siapa orang yang paling besar pahalanya. Ayo rajul, a'zamu ajran. Siapa laki-laki yang lebih a'zam ajarnya? Dari orang yang berinfak untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya yang masih kecil. Yu'izfuhum, menjadikan mereka cukup atau menjadikan mereka afif. Afif itu terhormat, tidak meminta-minta pada manusia. Wa yughnihimullahu bihi, mencukupi mereka Yang Allah mencukupi mereka dengan suaminya. Allah menjadikan mereka afaf, afif dengan suaminya yang berikan infak atau dengan bapak mereka yang berikan nafkah. Ayo, siapa yang lebih besar? ayu rajulin a'zamu ajra. Demikian kata Na'am Abu Qilab rahimahullah. Wa fihi aidan an Sa'ad عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن نفقتك على عيالك صدقة dari Sa'ad bin Waqqas dari Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan sesungguhnya nafkahmu ala iyalik atas keluargamu adalah sedekah. Wa ma ta'kulu imra'atuka min malika sadaqah dan apa yang dimakan oleh istrimu dari hartamu itu sedekah. Wa hadha qad warada muqayyadan fi riwayat bibtigha'i wajhillah dan ini datang dalam keadaan dalam riwayat lain muqayyad yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad ini mutlak tidak disebutkan syarat-syaratnya tetapi yang muqayyad tadi sudah kita baca lebih dulu tabtaghi biha wajhallah ada kaitnya ada ikatan syarat kalau engkau berikan dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik afdaluha ad-dinaru anfaqtahu ala ahlik Kata Nabi kepada Abu Hurairah, satu dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah. Satu dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan budak. Rokobah membebaskan budak. Dinarun tasaddaqta tabihi ala miskin. Satu dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin. Dan dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan dinar yang kamu berikan kepada keluargamu. Afdaluha yang paling afdalnya adalah dinar yang kau infakkan untuk istrimu atau untuk keluargamu, istri dan anak-anakmu. Konibdin, a'azakumullah. Mungkin ada pertanyaan, kenapa? Bukankah jihad lebih tinggi? Bukankah, bukankah, bukankah? Masih ingat hadis tentang waliullah? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu wali-waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Apa lanjutannya? Tidak ada yang lebih aku sukai dari hambaku kecuali kewajiban-kewajiban yang mereka kerjakan. Berarti yang paling tinggi yang wajib. Baik jihad, fardu kifayah. Tidak ta'ayan ala rajul. Sehingga kalau sudah ada yang berangkat, maka yang ini tidak wajib lagi. Demikian pula yang, pula yang lain. Di bawah. Tetapi menghidupi keluarga wajib, maka ini paling afdal. Yang paling afdal itu tanggung jawabmu. Kharaj al-Imam Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihih min hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasaddaqu Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibn Hibban dalam sahihnya Ibn Hibban punya sahih juga jadi ya, kitab sahih bukan hanya sahih Bukhari dan Muslim. Ada sahih Bukhari, ada sahih Muslim, ada sahih Ibnu ada sahih Ibnu Hibban, ada sekian banyak kitab sahih. Tetapi yang paling terkenal adalah sahih Bukhari dan sahih Muslim karena yang paling teliti dan paling masya Allah disaksikan oleh seluruh para ulama bahwa semua yang ada di dalamnya adalah sahih. Adapun Ibnu Hibban rahimahullah terkenal agak menggampangkan ketika meriwayatkan atau ketika mensahihkan sehingga ada yang baik dianggap sahih oleh beliau. Barakallahu fikum. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallam tasaddaqu bersedekahlah kalian. Faqala rajulun seseorang berkata, "Indi dinarun." Aku punya dinar. Uang emas. Faqala tasaddaq bihi ala nafsik. Faqala, maka dia berkata, beliau berkata, tasaddaq bihi ala nafsik. Bersedekahlah untuk dirimu. Qala indi dinarun akhar. Aku punya dinar yang lain. Qala tasaddaq bihi ala zaujatik. Qala indi dinarun akhar. Qala tasaddaq bihi ala waladik. Qala indi dinarun akhar. Qala tasaddaq bihi ala khadimik. Qala indi dinarun akhar. Qala anta absaru. Seorang disuruh sedekah sama Nabi bukan seorang, para sahabat disuruh sedekah. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Orang itu berkata, aku punya satu dinar, kemana aku infakkan? Nafkahkan untuk dirimu. Kalau untuk diriku sudah ada dinar lain. Kalau gitu, untuk istrimu. Untuk istriku sudah ada dinar lain. Kalau kalau gitu untuk anak-anakmu. Untuk anak-anakku ada dinar lain. Bagaimana? Sampai setelah semua ini dijawab anta absoru setelah khadim khadimik berikan pada khadim khadimahmu Kalau endi dinarun akhir aku punya dinar yang lain Kalau anta absor engkau lebih tahu siapa yang pantas diberi tetapi yang tadi sudah disusun oleh Nabi pertama tentunya kebutuhanmu dulu cukup masih ada fadl masih ada kelebihan dalam keadaan tentunya termasuk kewajiban adalah keluargamu, istrimu, anak-anakmu. Kalau tidak yang terdekat denganmu, yakni yang merupakan tanggung jawabmu, khadimahmu, atau budakmu. Barakallahu fikum. Setelah itu, maka anta absar. Engkau lebih tahu siapa yang perlu diberi. Kalau melihat sekian orang-orang miskin yang perlu diberi, maka ada dalil berikutnya dalam Quran. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Kerabat dekat lebih utama untuk mendapatkan kebaikan. Kalau fi sahih fi sahihaini an Anas عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا خرج وخرج الإمام أحمد من حديث المقدام ابن معدي كريم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة ما أطعمت ولدك فهو لك صدقة ما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة Dalam riwayat Imam Ahmad ini dari Miqdam ibni Ma'di Karim Radiyallahu taala anhu. Dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, apa yang kau berikan sebagai makan untuk dirimu, itu sedekah bagimu. Sehingga jangan nyiksa diri. Berikan untuk dirimu apa yang sepantasnya kamu makan. Agar kamu sehat dan bisa beramal saleh. Wa ma'at'amta waladak. Apa yang kau beri makan dengannya anakmu maka itu bagimu sadaqah. Apa yang kau beri makan dengannya istrimu, maka itu buatmu sebagai sadaqah. Apa yang kau beri makan khadimahmu, pelayanmu, pembantumu atau budakmu, itu pun sedekah. Wa fi hadzal ma'na ahaditsu katsiratun yatulu dzikruh dan dalam masa ini banyak hadis-hadis yang yatulu dzikruh yang panjang kalau mau disebutkan semuanya. Wa fi sahihain dan dalam dua kitab sahih dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakul minhu insanun aw tayrun aw dabbatun illa kana lahu sadaqah. Dalam dua kitab sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengatakan tidaklah se seorang Muslim pun menanam satu tanaman, atau zar'an atau menanam zara kebun-kebun. Fayakulu minhu insanun. Kemudian makan daripadanya manusia atau burung-burung atau binatang ternak illa kana lahu sadaqah. Kayaknya lupa ya. Apa? Permadani kecil buat di luar. Kemarin dikeluarkan yang datang sedikit sekali. Sekarang nggak dikeluarkan ternyata <laughs> ada yang datang teras. Ya. Nah, bisa keluar. Masya Allah. Tidaklah seorang menanam sebuah pohon atau memiliki kebun-kebun, kemudian ada yang makan daripadanya manusia ataupun burung-burung atau binatang ternak. Maka itu baginya sebagai sadaqah. Masya Allah. Kitanya tidur, tiba-tiba catatan pahalanya iya. naik, naik, naik. Kenapa? Banyak burung-burung yang makan di sana. Maka jangan malas bercocok tanam. Ya. Semangat ya, untuk menanam pohon membantu program pemerintah penghijauan. Iya. Di samping sunnah, ya, jelas Sunnah itu lebih dulu. Niat awal kita adalah itu. Karena dikatakan siapa yang memiliki tanah, faliyazra'hu aw liyazra' lahu akhu. Siapa yang punya tanah kosong, maka tanamilah. Atau kalau tidak, biarkan saudara menanam. Jangan orang lain tidak boleh, dia juga nggak menggunakan, nganggur. Ini tidak sunnah. Yang sunnah, produktifkan tanah itu. Kalau kamu bisa, silahkan. Kalau tidak, biar saudara. Nah, walaupun itu dia mereka sendiri, walaupun ke mereka sendiri, kamu dapat pahalanya. Tanahnya tanah kamu. Baik. Go green. Kata mereka. Islam sudah lebih dulu sejak awal sudah mengatakan seperti itu. Tidak boleh ada tanah nganggur. Faliyazrahu, yazra'hu aku. Kalau fi sahihaini wa fi sahih Muslim <coughs> an Jabir عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ma akala minhu lahu sadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman kecuali tidaklah makan daripadanya kecuali menjadi sedekah buatnya. wama suri minhu lahu sadaqah dan apa yang dicuri oleh seseorang maka itu sadakah buatmu. Jadi jangan kecewa. Wah, dicuri. Wama akala sabu' dan apa yang dimakan oleh binatang-binatang fahuwa lahu sadaqah, itu pun sedekah. Wama akal tair wama akala tayir dan apa yang dimakan oleh burung fahuwa lahu sadaqah, maka dia menjadi sadakah. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Allah Wallah alam. Diringkari aja dulu. Wa fi riwayatin lahu aydan fayakul minhu insanun wala dabbatun wala ta'irun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Tidaklah memakan dari pohon tersebut seseorang atau binatang ternak atau burung-burung maka akan jadi sadaqah ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Kalau pohon itu selama masih terus berbuah, kamu sudah wafat terus mengalir pahalanya. Ceria. Enam. Wallahu alam kalau pohon itu kemudian berjatuhan eh, bibit-bibitnya kemudian tumbuh lagi sebelahnya apakah termasuk punya dia juga atau tidak wallahu alam. Ya. bi isnadin dha'ifin an muad ibn anas al juhani dan dalam musnad dengan sanad yang lemah berarti Ibnu Rajab sendiri tahu kalau ini lemah tapi beliau bawakan mengapa karena maknanya mirip dengan apa yang sudah lewat muad ibn Anas Al-Juhani dari Nabi SAW ma bana bunyanan fi ghairi dhulmin wal i'tida'in أو غرس غراسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجرا جاريا من تفع به أحد من خلق الرحمن Tidaklah membangun sebuah bangunan tidak di atas kedoliman, tidak di atas kejahatan. Atau menanam sebuah pohon tidak dengan kedoliman, tidak dengan kejahatan maka dia akan mendapatkan pahala yang jariah. Mantafa'a bihi ahad. Selama manfaatnya diambil oleh seseorang dari makhluk atau satu dari makhluk Allah yang Maha Rahman. Semua makhluk. Binatang, burung, segala macam manusia. Ambil buah tersebut bermanfaat. Hanya saja di sini ada syaratnya tidak dengan kedoliman. Artinya punya dia, milik dia, tanahnya ila akhir. Tidak mendolimi seseorang dengan merampas tanah atau apa. Tidak. Wadakar al-Bukhari fi tarikhihi. Imam Bukhari mengatakan, menyebutkan dalam tarikhnya, dari hadis Jabir marfu'an. Man hafara ma'an. Siapa yang menggali sumur, kadang-kadang sebut air saja. <laughs> Siapa yang menggali air Man hafara ma'an maksud menggali mata air. Lam tashrab minhu kabidu harra min jinnin wala insin wala sab'in wala ta'irin illa ajarahu Allah yaumil qiyamah. Tidaklah seorang menggali sumur atau menggali mata air maka tidaklah meminum dari air tersebut. Uh, eh, kabit harra apa sih tembolok kalau burung itu disebut kabin hari tidaklah kerongkongan yang basah dengan air tersebut apakah dari jin atau manusia atau binatang buas atau burung illa ajarahullah kecuali Allah beri pahala Insya Allah ini juga memberikan semangat untuk menggali sumur untuk kaum muslimin. Masya Allah beberapa ikatan dokter dia menggalikan ya, artetis bahkan untuk sekian kampung bahkan sekian pondok-pondok pesantren ya. masya Allah bisa dibayangkan berapa yang minum di sana ya. satu kampung atau satu pondok pesantren dan terus menerus selama air itu masih mengalir wabahir hadhil ahadid kulliha yadullu ala anna hadhihi al-ashya'a takunu sadaqah yutabu 'alayha az-zari'u wal gharisu wa nahwuhuma min ghairi qasdin walaniyah Tampaknya dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa perkara-perkara tersebut menjadi sedekah yang diberi pahala. Apakah zari' tukang kebunnya uh, yang menanamnya, al-gharis yang menanam pohon, wa nahwihima dan sejenisnya. Min ghairi qasdin wala niyah, tanpa qasd tanpa niat. Dia nanam pohon. Tapi ternyata banyak yang mendapatkan manfaat dari pohon itu. Dia dapat pahalanya. Wa kadzalika qaulun Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ara'aita law wada'aha fil haram. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Bagaimana pendapatmu? Kalau diletakkannya pada yang haram, bukankah dia dapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal. Demikian pula kalau diletakkannya di yang halal. Dia akan dapat pahala. Kalau dia meletakkan tempat yang haram dosa, maka ketika meletakkan di yang halal, pahala. Ini sepertinya berbeda dengan pendapat yang tadi. Ya, agak jelas sedikit. Tadi disebutkan pendapat bahwasanya jima itu yang dapat pahala kalau punya niat. Apakah niat punya anak atau niat memberikan sedekah kepada istrinya? Dan barakallahu fikum akan mudah dipaham bagi mereka yang punya istrinya dua, tiga, atau empat. Sebab yang punya istrinya satu seringkali terbalik. Suaminya yang minta sedekah dari istrinya. Istrinya yang tidak butuh. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak. Tapi kalau yang isinya dua, tiga, atau empat seringkali dia tidak begitu semangat. Mengapa sudah sudah dapat dari yang lain? Tapi ingat, kalau kamu beri dia, kamu sedekah. Itu terasa sekali sodako. Saya pernah nasihati orang seperti itu. Anak nggak punya hasrat, anak begini-begini. Antum ingat, itu makna sodako Berikan untuk dia. Ternyata bisa. Ya. Karena munculnya dari niat. Dari niat karena ingin memberikan kebaikan pada dia, menyayanginya segala macam. Kemudian ternyata, masya Allah, bisa memberikan sedekah. dari itu betul-betul sedekah. Ternyata di sini dikatakan dalam hadis yang sahih juga Nabi SAW menyatakan, bukankah kalau disalurkan pada yang haram menjadi dosa, maka kalau disalurkan pada yang halal dapat pahala. Artinya niat ataupun tidak niat, pakai seluruhnya halal. Artinya yang saya katakan tadi, melampiaskan syahwatnya. Tanpa ada niat apapun. Apakah dapat pahala atau tidak? Tanaza, berselisih para ulama. Begitu kan kata Ibnu Baik, ini pendapat yang menyatakan dapat pahala. Walaupun cuma melampiaskan, iya. Bahkan sahabat berkata, Ya Rasulullah, apakah ahaduna yakdi syahwatahu? Walahu ajur. Apakah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya? Dapat pahala? Iya, karena kamu menyalurkannya pada yang halal, tidak pada yang haram. Jadi walaupun melampiaskan nafsu syahwatnya saja, itu pun ada pahalanya. Mengapa? Karena dia melampiaskannya pada yang halal. Berarti dia mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Nah, illa li azwajihi atau ma malakat aymanuhum. Ya dulu bidahirihi Hadis ini tampak dalam dohirnya anahu yu'jar fi ityani ahli min ghairi niyah. Bahwa dia mendapatkan pahala ketika dia mendatangi istrinya tanpa ada niat. Fa innal mubadhi' li ahlihi kazzari' fil ardi. Karena seorang yang melampiaskan syahwatnya pada istrinya itu sama dengan seorang zari' yang menanam pohon di muka bumi. Alladhi yahrutul arda wa yabdur fiha yang menggali tanah atau menggemburkan tanah kemudian melempar benih-benih. Ini melempar benih di tanah, ini melempar benih di istrinya. Apa bedanya? Yang ini tanpa niat boleh. Sebagaimana hadis-hadis tadi tiga empat hadis Tidaklah seorang muslim yang menanam sebuah pohon, kemudian tiba-tiba ada yang makan daripadanya, bahkan dicuri sekalipun. Dalam keadaan dia tidak tahu menahu berarti kan. Dapat pahalanya. Sama. Demikian pula yang menanam benih di rahim istrinya. ta'ifatun ulama. Yang berpendapat seperti ini sekelompok dari para ulama. Wa ma ilaihi Abu Muhammad Ibnu Qutaybah Dan yang cenderung dengan pendapat ini diantaranya adalah Abu Muhammad ibnu Qutaibah fil akli wasyurbi wal jima' dalam masalah makan, dalam masalah minum, dalam masalah jima'. Kalau dia makan yang halal, minum yang halal, jima' pada yang halal, tetap pahala. Walaupun gak ada niat apa-apa. Walaupun gak ada niat apa-apa. Ya kalaupun gak ada niat apa-apa, dia punya niat. Apa itu? Menyalurkan pada yang halal. Itu otomatis. Buktinya dia tidak keluar nggak jajan di luar, dia ke istrinya. Berarti ada akidah, prinsip bahwa ini yang halal bagi saya. Dan itu cukup untuk mendapatkan pahala. Sama dengan orang yang makan. Dia nggak ada niat apa-apa, lapar, makan. Coba, bismillah. Dapat pahala. Mengapa? Karena dia makan makanan yang halal. Bagaimana kalau dia makan makanan yang haram? Istadalla biqawli Nabi SAW. Beliau berdalil Ibn Qutaybah seperti ada Nuri wallahu alam. Istadalla biqauli Nabi sallallahu innal mu'mina la innal mu'mina la yu'jaru fi kulli syai'in hatta fil luqmah yarfa'uha ila fi. Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan pahala dengan segala sesuatu yang dikerjakannya hingga satu suap makanan yang diletakkan di mulut istrinya. Wahadal lafad alladhi istadalla bihi ghairu ma'ru' Tapi lafaz ini dalam hadis tadi tidak ma'ruf. Lafaznya tidak seperti itu. Innamal ma'ruf kalun nabi li Sa'ad. Yang ma'ruf adalah ucapan Nabi kepada Sa'ad. Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha Allah. Sesungguhnya engkau tidak berinfak dengan satu nafkah mengharapkan wajah Allah kecuali ujirta 'alaiha, kecuali engkau dapat pahala. Hatta luqmah tarfa'ha ila fi imra'atik. Kecuali hingga satu suap yang kau letakkan di mulut istrimu. Wa huwa muqayyadun bi ikhlasin niyyah dan itu terkait dengan keikhlasan. Fatahmal al ahadis al mutlaqah alaih maka hadis-hadis yang mutlak dibawa pada hadis-hadis ini yang muqayyad. Berarti Ibnu Rajab cenderung kemana? Niat atau bila niat? Nah, sepertinya. Wa alaihi aidan qaulullahi azza wa jal. Yang menunjukkan itu juga adalah ucapan Allah azza wa jal, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما Ayat ini lihat tidak ada kebaikan pada kebanyakan manusia dalam najwahum, dalam perkumpulan mereka. Najwa itu perkumpulan diam-diam, rapat apa-apa begitu. Illa kecuali siapa yang memerintahkan untuk bersodakoh atau berbuat baik atau mendamaikan dua golongan dari manusia dan lain-lain. Wa may yaf'al dzalik afan ada dan lain-lainnya. Ini ayat Al-Qur'an. Wa man yaf'al dzalik dan siapa yang melakukannya kata Allah ibtigha mardatillah Siapa yang melakukannya? Dengan mengharap mardatillah, maka kami akan berikan pahala. Tetap syaratnya mardatillah. Baik, kalau ini rajih atau kalau dianggap rajih yang ini, bagaimana dengan hadis yang dibawakan oleh mereka tadi yang menyatakan tidak perlu niat? Yaitu hadis Ya Rasulullah, apakah seorang kami menyalurkan pada menyalurkan syahwat tidak berpahala? Iya. Bukankah kalau salurkan pada yang haram dan dosa? Bukankah ini tanpa niat? Kita katakan dia dalam keadaan tahu bahwa ini halal. Kalau yang di luar sana haram. Dan itu cukup sebagai niat dia. Sehingga kalau dia menyalurkan pada yang halal, ada pahalanya. Punya niat dia sesungguhnya. Yang niat biasa syahwat pada yang halal. Dan itu berpahala. Kedua, yang lebih tinggi lagi, melampiaskan syahwat plus mengharapkan keturunan yang saleh. Plus mengharapkan agar istrinya mendapatkan ya, mut'ah. Karena kadang-kadang disebutkan dalam Quran mut'ah. Ya. Mut'ah itu suatu kesenangan. Ya. Diberikan kesenangan. Maka dengan niat-niat ini dia dapat tiga. Karena niatnya tiga. Kalau cuma satu, dia dapatnya satu. Kalau cuma dua, dapatnya dua. Barakallahu fikum. Sehingga dengan ini bisa tergabung semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Faja'ala dhalika khaira lam ya, ya, lam yurattib alaihi al-ajr illa ma'aniyat al-ikhlas. Maka dijadikan kebaikan tadi oleh Allah lam yurattib alaihi al-ajr tidak ditetapkan baginya pahala illa kecuali ma'aniyatil ikhlas kecuali dengan niat yang ikhlas Imma atau amma idza fa'alahu riya'an adapun kalau melakukannya secara riya fainahu yu'aqab alaih justru akan mendapatkan balasan. Wa inama mahallut taraddud idza fa'alahu bighairi niyatin salihatin wala fasidah. Terjadinya taraddud keraguan para ulama kalau tidak ada niat sama sekali. La salihah wala fasidah. Enggak niat yang baik, enggak niat yang jelek juga. Waqad qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, "Man 'amila 'amala khairin min ghairi niyatin kafahu niyatul ikhtiyarihi lil Islam 'ala ghairihi min al-adyan." Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, siapa yang beramal dengan amalan kebaikan tanpa niat apapun, maka cukup. Apa cukup? Cukup niatnya dia memilih agama Islam sebagai agamanya akan dihitung sebagai pahala dia muslim dapat pahala kebaikannya ada orang-orang yang di luar Islam fitrahnya baik membantu orang miskin membantu orang yang perusahaan, masya Allah dia tidak dapat pahala karena kafir dijadikan amaluhu habaan mansura seperti debu yang berterbangan wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna kami tidak tegakkan timbangan untuk mereka. Apa salahnya? Kasihan sekali orang baik, membantu, kok nggak diberi pahala? Karena tidak memilih Islam, memilih kekafiran, mengingkari Allah SWT. Berarti, kalau dia muslim, sebaliknya. Kafahu, dicukupi dengan niatnya dia atau dengan kebaikan dia memilih Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka amalnya semuanya dinilai oleh Allah SWT. Ini berarti orang baik dari fitrahnya baik, nggak punya niat apa-apa. Nggak niat ini, nggak niat itu. Bahkan niat baik pun enggak. Gimana? <laughs> Dikatakan cukup keislamannya. Cukup keislamannya. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Wa dhahiru hadha annahu yutab alaih. Dahirnya, tampaknya bahwa dia dapat pahala. Walaupun min ghairi niyatin bil kulliyah. Walaupun nggak punya niat apa-apa. Lianahu bidukhulihi fil Islam. Karena masuknya dia dalam Islam, muhtarun, bukan dipaksa. Muhtarun itu artinya memilih. Dengan pilihannya sendiri, bukan terpaksa. Li'amalil khair, dan dia memilih amalan yang baik pula. Fil jumlah secara global. Fayuthabu ala kulli amalin ya'maluhu. Maka dia mendapatkan pahala dengan setiap amalan yang dia kerjakan. Nah, dengan niatnya dia sebagai seorang muslim harus baik. Secara umum. Saya kan muslim, maka saya kan baik. Wallahu a'lam bissawab.